Khususnya adalah bab terkait dengan masalah sujud. Dan kita ada pada akhir kemarin pembahasan dari Al-Hay'ah al yang sujud di antara gerakan-gerakan di antara gerakan-gerakan dalam sujud setelah kita bahas secara global di pertemuan-pertemuan sebelum Kemudian kemarin kami kita membahas tentang permasalahan itu sujud alas atau sujud di atas kain. Dan disebutkan oleh yang muallim Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala وله أن يسجد على منه ونحوه غير منفصل به dan boleh bagi dia untuk sujud di atas satu tangan atau yang semisalnya dari kain-kain alat yang tidak bersambung. Dengan dalil riwayat Bukhari dari hadis Maimunah radhiyallahu anha kemarin sudah kita sebutkan menceritakan tentang salat oleh Nabi alaihi wasallam alaihi umrah di atas satu kerudung beliau letakkan sebagai alas beliau ketika sujud. Dan ini menunjukkan bolehnya seseorang untuk sholat di atas alas. Apakah itu sajadah? Apakah itu tikar? Ataukah itu kain? Ya? Atau tikar? Atau karpet? atau yang semacamnya dari kain-kain alas yang terpisah dengan eh, tubuh orang yang sholat yakni tidak dia pakai dan yang berikutnya adalah pembahasan beliau mengatakan wala yasjudu ala muttasilin bihi min thawbin wa ghairihi illa lil hajah dan janganlah dia sujud pada kain yang bersambung dengan tubuhnya baik berupa pakaian ya komis jubah wa atau imamah kutroh ya yang dia buka misalnya e, imamah kerudung besar atau yang selainnya illa lil hajah kecuali karena ada hajat Rawal bukhari rahimahullah an Anas Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan kunna nusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fayadau ahaduna taraf ath-thawb min shiddatil har fi makani sujud Al Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa dahulu kami pernah sholat bersama Nabi Alaihissalam Wasallam dan salah seorang dari kami dahulu meletakkan ujung kainnya ujung pakaiannya tarafat taub ujung kain bajunya min syiddatil har karena panas yang sangat fi makani sujud yang ada pada tempat kami sujud dan seringnya di saat itu adalah sujud di atas e, tanah berpasir dan kita tahu kondisi Arab ya eh, taib kebanyakan gurun berpasir dan jarang ada pohon-pohonan kecuali sebagian pesisir perkebunan kurma dan semisalnya dan kalaupun atap Masjid Rasulullah SAW sebagaimana kemarin dikisahkan dalam hadits Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu eh, wakana al masjid jari dan nakhl atap masjid Rasul ketika itu dalam atau terbuat dari eh, pelepah-pelepah kurma ya seperti belaraknya belaraknya kurma bukan kelapa seperti kita sehingga kalaupun hujan masih ada sebagian air yang jatuh ya, dan demikian kalaupun panas ya masih terasa hangat ataupun panas pasirnya namun tidak disebutkan ini di dalam masjid ataukah di luar yang jelas ketika kondisi sangat panas ya dan tempat sujud itu terasa sangat panas terasa di dahi maka salah seorang dari kami dahulu meletakkan ujung kainnya di tempat sujudnya min syiddatil har karena cuaca yang sangat terik panas. Ini. Syahidnya apa? Meskipun ini perbuatan sahabat bukan langsung Rasul Alaihi Wasallam, akan tetapi ini termasuk apa yang disebut dengan sunnah takririyah sunnah Rasul Alaihissalam itu ada beberapa macam dan bentuk. Ada yang disebut dengan sunnah fi'liyah. Sunnah ajaran yang memang dipraktekkan, dilakukan gerakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat wudhu beliau, sholat beliau, manasik beliau, tawaf beliau dalam umrah maupun haji, beliau melakukannya. Dan ada sunnah-sunnah yang disebut sunnah kauliyah berupa ucapan seperti Nabi mengingatkan dengan kata-kata demikian dan demikian ya. Ah, ya disebutkan la yu'minu billah man yukrim dhaifah. Tidak beriman taib dengan sebenarnya dengan kesempurnaan iman ya. Terhadap hari akhir orang yang tidak memuliakan tamunya misalnya dan banyak sekali hadis-hadis. iya kumbal kadib fa innal kadhib yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar hati-hati kalian waspada dari sifat bohong karena tidaklah sesuatu kebohongan kecuali mengarahkan kepada tindak kefajiran dan kefajiran akan menjerumuskan kepada neraka dan banyak lagi Nabi mengatakan dengan sabda-sabdanya innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imrin mana itu semua sunnah-sunnah qauliyah dan ada yang ketiga disebut sunnah takririyah. Rasul tidak melakukannya, Rasul tidak mengucapkannya, tapi ada sahabat ataupun orang melakukan di hadapan beliau dan beliau membenarkannya atau tidak mengingkarinya. Dan ini dibolehkan dan ini bisa dihukumi mubah dan bisa sampai tingkat masyru' sesuai atau sunnah sesuai dengan Korinah dalil-dalil yang lain yang mengindikasikannya. Oleh karena itu sebagai sahabat berdalil dengan tidak diingkarinya perbuatan mereka oleh Nabi SAW menunjukkan minimal bolehnya perbuatan tersebut minimal. Ya, kenapa? Karena seandainya perkara itu dilarang, pasti sudah datang teguran wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah itu sabda Nabi SAW memperingatkan karena Nabi perso dan tahu atau kalau Nabi tidak melihat dan mendapatinya Langsung diberitahu oleh Allah Dan turun ayat berkenaan tentang sebuah kemungkaran Allah mengatakan Ma faradna fil kitab min syai' Ma faradna fil kitab min syai' Tidaklah kami melewati Tidaklah kami melewatkan barang sedikit pun Dalam Alkitab Al-Quran sudah sempurna dan lengkap Meskipun tidak semuanya dirinci Namun secara global semuanya ada dan di sana al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, semuanya ada. Sampai ada buang hajat menurut Ada buang hajat, bukan hanya ada makan, ada bertamu, ada tidur, ada buang hajat. Ya. Oleh karena itu seorang Yahudi ketika itu pernah mengatakan kepada sebagian sahabat kaum muslimin mengatakan apakah nabi kalian mengajarkan segala sesuatu kepada kalian hatta khiraah sampai masalah buang hajat. Bala, tentu. Ya. Kemudian mengatakan beliau amarana an ya. Atau nahana taib anastajia taib Beliau melarang kami untuk kami memegang atau beristinja bil yamin dengan tangan kanan. Wa anastaqbilal qibla dan untuk kita buang hajat menghadap kiblat wa anastanjia bi raus awil adam dan beliau juga melarang kita untuk kita bersuci dengan tulang ya, ataukah kotoran yang sudah kering. Dilarang kotoran karena itu najis meskipun sudah kering tidak bisa membersihkan. Dan tulang karena itu makanan jin. Ya, ketika seorang tidak ada alat untuk bersuci, tidak ada air, tidak ada daun ya, atau tisu, maka ada di sana syariat istismar bersuci dengan batu dari jamrah istijmar dengan batu batu digunakan untuk mencuci bersuci buang air besar atau buang air kecil dan ketika seorang tidak menjumpai batu terkadang mencari daun dari yang menggantikannya eh, kayu atau tisu dan dilarang untuk mengambil dari tulang semua diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. demikian sempurna oleh karenanya para sahabat berdalil ketika mereka melakukan sebuah perbuatan dan tidak diingkari oleh Rasulullah SAW sampai beliau wafat tidak ada larangan menunjukkan minimal bolehnya perbuatan tersebut. Dan kalau ada indikasi Nabi memujinya atau Nabi bahkan apa namanya eh, menganggu atau mengisyaratkan menyetujui maka terkadang sampai tingkat sunnah eh, atau takrir menyetujui seperti ada seorang ketika safar dia jadi ditunjuk jadi pimpinan di sana ada syariat dalam agama kita ditunjuknya seorang amir pimpinan meskipun dalam safar ada amir safar pimpinan rombongan ini sunnah nah, ini disyariatkan demikian sehingga ketika mereka berbeda pendapat mau ke kanan atau ke kiri mau menginap dulu istirahat dulu atau lanjut perjalanan ada yang jadi pimpinan kalau mereka bisa musyawarah mufakat sepakat semua, alhamdulillah. Namun jika tidak ada kesepakatan, maka ada pimpinan yang bisa dijadikan tujuh. Salah seorang pimpinan ketika itu mengimami para sahabatnya dengan membaca taib eh, taib kululawahan terus. Taib kumingkum, ini kisah yang lain. Ala kullin di situ ada salah seorang yang senantiasa membaca uh, al-ikhlas terus-menerus. Dalam sifat sholat disebutkan Bahkan dia ketika sebelum membaca surat yang lain, dia awali dengan al-ikhlas. Setelah Al-Fatihah, al-ikhlas baru surat. Setelah Al-Fatihah, al-ikhlas baru surat. Kemudian mereka mengingatkan kepada imam ini, "Taib, apakah dia akan meninggalkan perbuatan tersebut? Meninggalkan baca al-ikhlasnya? Tapi setelah Al-Fatihah langsung surat? Ataukah dia mau tetap seperti itu sementara uh, akan di Eh, adukan atau disampaikan ke Rasulullah SAW atau yang semana dengan itu maka seorang sahabat tadi mengatakan aku hanya akan sholat dengan caraku seperti ini dan jika kalian mau dan jika tidak maka silahkan kalian cari imam selainku dan mereka tidak mau karena mereka mempercayai orang ini sebagai imam mereka maka mereka pun menyampaikan hal ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul memanggil orang tadi. Ya Fulan, kenapa engkau membaca selalu al-fat apa al-ikhlas ya sebelum suratmu yang lain atau selalu membaca surat al-ikhlas dalam setiap rakaat salatmu maka dia mengatakan uhibbu sifatir rahman fiha ya Rasulullah saya mencintai sifat-sifat Allah dalam surat tersebut ya Allah eh ya Rasulullah maka Rasulullah SAW mengatakan Taib, eh, Allah Allah pun mencintaimu karena engkau mencintainya, mencintai sifat-sifatnya dalam surat ini. Maka ini dalil seperti yang disebut sunnah takririyah. Nabi tidak pernah melakukannya. Tidak pula khulafaur rasyidin ketika sholat baca al terus kemudian baru surat yang lain. Tapi orang tadi membaca surat yang demikian dan karena dia saking cintanya dengan surat al-ikhlas dan dibenarkan dan dipuji oleh Rasulullah SAW. Dan di sini sikap tengah, sebagaimana sikap para sahabat, mereka menanyakannya ke Rasulullah SAW. Bukan kemudian di sini kita harus bersikap tengah, bukan berarti kita berlebihan atau meremehkan. Sebagian orang kemudian mengambil kesimpulan, kalau begitu bisa jadi kita ini punya ide-ide, kita ini punya eh, ide-ide uh, yang itu sebenarnya tidak dicontohkan Rasul SAW, tapi ternyata benar dan bagus. Buktinya ini, sahabat ada yang punya inisiatif baca al-ikhlas terus. Itu inisiatifnya sendiri. Yang kemudian dipuji. Kita katakan maka la, tidak boleh dan tidak sama. Kenapa? Karena di masa Rasulullah SAW wahyu belum terputus. Maka Rasulullah SAW yang mengatakan yang ini boleh silahkan lanjut, yang ini benar dipuji, yang ini salah tinggalkan. Dan itu banyak kejadian yang lain. Ada sahabat punya inisiatif saya ingin puasa setiap hari, tiada hari tanpa puasa. Ada sahabat lain berinisiatif saya ingin membujang seumur hidup tidak akan menikah supaya bisa fokus ibadah. Sebagian punya inisiatif untuk mengebiri dirinya memutus salah satu saraf syahwatnya sehingga tidak ada ketertarikan jenis kelamin yang lain uh, sehingga dia bisa fokus ibadah. Sebagian lagi berinisiatif saya akan sholat semalam suntuk tanpa istirahat dari mulai masuk malam sampai habis malam semalam suntuk. Dan ditanyakan oleh Rasulullah SAW dan diingkari oleh Rasulullah SAW. Dan ada sebagian yang berinisiatif ingin sholat di masjid, sholat malam, Zainab radhiyallahu anha saking semangatnya dan dia kalau capek tidak ingin duduk, dia ingin terus berdiri. Maka di antara tiang masjid, tiang masjid ketika itu ada tiang kurma, pohon batang kurma dan batang kurma, dia talikan satu tiang dengan satu tiang yang lainnya. Ada dua batang pohon kurma yang terurai tali di situ uh, untuk Zainab. Kemudian ditanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengetahui ada tali ini. Ma'adal habl. Tali apa ini? Ada habl Zainab. Ini tali milik Zainab ya rasul malah Kenapa dia? Ya. Salat fil masjid, salat fil masjid, dia salat di masjid. Wa idza fatarat ta'allaqat bih. Dan kalau dia capek maka dia bergelayutan di talinya. Tidak mau duduk. Jadi sambil gandulan tali dia saking luar biasa ini salatnya sahabat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, hulu lepaskan talinya." Diingkari oleh Rasulullah SAW. Dan ada sebagian sahabat yang diingkari, ada sebagian sahabat yang dibenarkan. Bilal punya inisiatif. Tidaklah setiap beliau berwudu kecuali beliau mesti sholat dua rakaat. Dan itu dibenarkan dan dipuji oleh Rasulullah SAW. Jadi syariat bagi kita. Dan ada sahabat yang punya inisiatif dibenarkan sebagiannya dan diperintahkan untuk meninggalkan sebagian yang lain. Ada seorang sahabat bernadar, kemudian dia bernadar akan berdiri dan terus dan tidak akan duduk seharian dan dia tidak akan bicara tapi membisu dan dia akan berpuasa dan dia akan berpanas-panas dan tidak akan berteduh. Maka Rasulullah SAW membatalkan semuanya kecuali puasa. Mengatakan Mur, muruhu an yak'ud. Perintahkan dia agar duduk. Jangan berdiri terus wal yatakallam dan hendaknya dia bicara wal dan hendaknya dia berteduh wal yutimma dan hendaklah dia teruskan puasanya silahkan puasanya teruskan sampai malam sampai maghrib tapi hendaknya dia jangan membisu jangan mokok makan atau jangan apa mokok bicara jangan kemudian berdiri panas-panas siang berteduh maka ketika wahyu belum terputus wahyu masih ada yang menilai beliau Adapun sepeninggal Nabi Alaihissalam, al yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kata Ibn Abbas, fala yahtaju ila ziyadati abadan, maka tidak butuh tambahan-tambahan lagi. Dan telah kita sebutkan ini tambahan dalam kaifiah dalam tata cara ritual ibadah. Adapun dalam masalah wasilah atau fasilitas yang belum ada di zaman Rasul, faktor dan unsur penunjangnya belum ada, ini bukan bid'ah. Seperti azan dengan mikrofon, ya, listrik belum ada seperti dakwah dengan MP3, kaset-kaset rekaman, bahkan dicetak mushaf dulu belum ada percetakan, ya. Maka ini semua sekedar wasilah saja. Maka berbeda dengan yang tadi. Adapun kita membuat tata cara, adanya dirubah. Asyhadu anna aliyan waliyullah bid'ahnya Syiah. Hayya ala khairil amal dan semisalnya maka ini bid'ah yang tercela. Tapi kita lanjutkan di sini. Maka ketika itu sahabat mengatakan kami ketika panas kami meletakkan dahi kami yaitu di di tempat dari tempat sujud kami di atas ujung kain baju kami. Dan ini menunjukkan bolehnya perbuatan tersebut ketika ada hajat. Kenapa? Karena para sahabat kepanasan dengan pasir, tanah berpasir, tempat sujud mereka. Kalau tidak mereka lapisi dengan kain baju mereka. Dan ini menunjukkan bolehnya meskipun bersambung dengan pakaian. Ya. Adapun tidak bersambung dengan pakaian maka boleh seperti karpet, seperti sajadah, seperti kain dan yang lainnya, sapu tangan maka boleh karena terpisah. Adapun kita ada imamah, kain kemudian kita taruh atau jubah kita kita letakkan atau yang semisalnya. Ya. Maka ini tayyib e, eh, boleh ketika ada hajat. Wafi riwayatin dalam sebuah riwayat yang lain, riwayat Bukhari juga Rasulullah SAW atau sahabat Anas menceritakan faida lam yastati ahaduna an yumakkina jab wajhahu minal ard basata thawbahu fasajada alaih maka apabila salah seorang dari kami tidak memungkinkan untuk menempelkan wajahnya yakni jabhahnya yakni dahinya wajahnya dan juga uh, ujung hidungnya di tanah karena saking panasnya basata thawbah, maka dia pun menjulurkan kain bajunya fasajada alaih, dia pun sujud di atasnya. Dia pun sujud di atasnya. Ini menunjukkan boleh. Baik. <clears throat> Kemudian disebutkan warawa Ahmad an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla fi thawbin wahid mutawashihan bihi yattaqi bifusuli bifudulihi bardal ardi waharroha. Nabi alaihi salatu wasallam dahulu salat pada satu pakaian, satu kain. Seringnya Nabi alaihi salatu wasallam salat dengan dua lembar kain. Ridak bagian bawah sarungnya dan eh, apa ridak bagian atas eh, selendangnya yang disampingkan eh, seperti orang ihram itu umroh atau haji dan yang bawah bagian bawah adalah izar yang disarungkan. Dua helai kain bawah disarungkan, yang atas diselendangkan, ditutup. Ini sering. Dan demikian pula e, pernah Nabi SAW seringkali beliau juga mengenakan jubah kian utuh dari atas ke bawah, bukan atas bawah sarung dan baju atas, tapi terusan dari atas ke bawah jubah satu lagi. Dan ada kalanya dan ini sangat jarang mengenakan satu kain yakni kain yang tidak berjahit. Adapun jubah adalah yang berjahit, ya, dijahit begitu. Adapun ini satu lembar kain utuh yang panjang kemudian di ubel-ubelke diubetkan bagaimana caranya sehingga tertutup di auratnya dan juga dengan disarungkan dan juga pundaknya, dua pundaknya. Dan juga dua pundaknya. Dan ini menunjukkan dalil bolehnya sholat dengan taubin wahid dengan satu Eh, baju satu kain. Dan di sana ada banyak kalam di antara ulama tentang apa hukumnya sholat dengan Taubin wahid, dengan satu e, kain, dengan satu kain. Dan di zaman kita sangat jarang, ya, sehingga e, di zaman kita ini kurang bahasanya seperti ini. Kebanyakan faedah adalah seputar ya ini pakaian kita sudah e, sangat banyak aneka ragam dan macamnya. Dan di zaman dulu di sempat ada disebutkan riwayat dilarang untuk sholat menggunakan dengan satu kain. Namun Rasulullah SAW pernah melakukannya. Oleh karenanya para ulama menjamak, ada yang mengatakan ini mansuh dulu dilarang kemudian boleh. Dan ada yang mengatakan tetap dibenci dan dilarang namun larangannya tidak sampai tingkat haram namun sekedar makruh saja. Dan walam alam ini yang lebih kuat. Sebab untuk menjamak dua dalil ini dipakai dan ini dipakai. Untuk menjamak dua dalil ini al-jam'u aula min tarjihi ahadihima. Menjamak dua dalil lebih utama dibandingkan mentarjih merojihkan salah satunya sehingga memakai satunya satunya dibuang yang ini boleh yang dulu larangan dibuang ya maka ini butuh dalil ya. kenapa hadis ini datang belakangan yang itu lebih dulu namun usul lebih utama adalah menjamaknya maka itu hukumnya makruh dan ketika ada seseorang hanya mendapat di satu kain maka tidak mengapa dan jika memungkinkan dia untuk dua kain maka dia lakukan. Dan di sana ada pembahasan pula tentang masalah aurah yang pernah kita lewati yaitu sholat dengan terlihat pundaknya. Ya. Dan di sana ada larangan sholat dengan terlihat atau terbuka kedua pundaknya, ya, kedua pundaknya. Dan <clears throat> di situ e, tidak lemah yang mengatakan e, wajib harus ditutup dua-duanya. Dan adapun terbuka satu maka ini makruh maka ini makruh. Seperti orang yang sering adalah berhaji atau berumrah, selesai tawaf mereka buka dan terlihat pundaknya. Setelah selesai mereka hendak sholat sunnah di belakang makam Ibrahim, kemudian mereka lupa menutupkan pundaknya. Dan ini seringkali terjadi dan ini makruh. Dan kembali ke sini, Rasulullah SAW diceritakan sahabat Ibn Abbas dalam riwayat Ahmad dan saya belum melihat salatnya. Nabi SAW atau keterangan para ulama tentang hadis ini Nabi sholat dengan satu kain mutawashihan bihi. Sebagian mengatakan artinya mustamilan, yakni beliau lilitkan, beliau putarkan ke badannya satu kain, disarungkan ke bawah, sebagian sisanya dikeataskan, kemudian diikatkan di dada, disilangkan dari kanan ke kiri, yang kiri ke kanan atas, dan yang kanan bawah ke kiri atas, dan terus diputar hingga tidak jatuh. Ya, satu kain yattaqi bi fudulihi bardal ardi wa harraha dan beliau menggunakan kelebihannya, kelebihan sisa kainnya untuk menahan dari dinginnya dan panasnya tanah. Ketika musim panas sangat panasnya, ketika musim dingin sangat dinginnya. Itu demikian di sana. Kalau malam angin gurun dingin sangat dingin. Ketika siang dan musim panas panas sangat panas. Bahkan Taib, e, ketika ada lantai berkeramik, tegel pun terkadang kita tidak kuat saking panasnya. Ya. Padahal itu sudah didesain apa termasuk yang e, apa namanya e, tidak menahan panas. Sudah sudah diusahakan mester mesin Nabawi itu supaya tidak terasa panas. Namun ketika pernah cuaca 50 derajat itu pun kita tanpa alas kaki kadang tidak tahan ya, saking panasnya ya. lalu terkadang demikian lebih-lebih di e, tanah atau di gurun berpasir terkadang seorang tanpa alas kaki tidak kuat adapun lutut maka tertahan dengan kain dan adapun tangan lebih tahan dan kaki dan yang sering adalah ini kepala atau wajah menahan sangat panasnya sehingga terkadang mereka membutuhkan untuk menahannya dengan alas kain. Dan ini kesimpulan bahwasanya e, dibolehkan seorang menggunakan alas kaki e, apa alas untuk sujud ketika terpisah, baik berupa karpet, sajadah atau yang lain terpisah dengan badannya. Dan adapun itu bersambung dengan badannya seperti imamah e, atau yang lainnya baju, maka ini boleh ketika ada hajat. Adapun tidak, maka khilaf yang terlama dan yang benar adalah makruh, dimakruhkan. Dan di antara hajat adalah seseorang misalnya sudah ada karpetnya atau sudah ada alasnya, akan tetapi dia masih butuh alas lagi. Karena mungkin satu bau misalnya karpetnya. Atau yang kedua mungkin uh, apa? Dia alergi apa? Eh, flu atau alergi debu ya. Bukan bau tapi uh, menyimpan banyak debu, dia mudah alergi dan flu apabila dia menghirup karpet misalnya. Maka seorang butuh untuk memakainya dengan kainnya atau imamahnya atau yang semisalnya maka ini tidak dimakruhkan dan tidak dilarang karena itu termasuk hajat karena itu termasuk hajat misalnya seorang bepergian kemudian dia singgah di sebuah masjid dia tidak sholat dan mendapati kok karpetnya bau atau yang semisalnya dan dia tidak kuat maka misalnya dia uh, apa lepas suanya kemudian dia pakai alas makanya tidak ada masalah kenapa karena meskipun ini alas kepala tapi terpisah dari badannya ya, terpisah dari badannya atau dia gunakan misalnya kain surban atau kain yang dia miliki atau maskernya dia pakai atau dia apa taruh untuk sebagai alas makanya tidak mengapa atau ketika dia pakai imam kerudung yang dia pakai ujungnya dia taruh untuk dia gunakan maka ini pun tidak mengapa lebih-lebih kain-kain yang terpisah ini kesimpulannya dari beberapa gerakan dan beberapa permasalahan seputar sujud yang berikutnya kita akan memasuki al-hay'ah al-qauliyah li sujud beberapa bacaan ketika sujud. al awal yang pertama yaqulu fi sujudihi. Seorang berkata ketika sujudnya subhana rabbiyal a'la. Seorang membaca doa subhana rabbiyal a'la. Ini diantara bacaan doa. Yukarriruha salatan aw Boleh dia ulang-ulang tiga kali atau lebih. Ya. Kama yasha semaunya illa al-imam fala yazidu ala asyar kecuali bagi imam maka jangan dia menambahi lebih daripada 10 Jangan lebih dari 10 Dan itu perbuatan Anas bin Malik Dan sebagian memarfukkannya Namun Allah alam sob yang yang lebih kuat adalah maukuf Namun butuh dirujuk kembali ya. Yang saya ingat jelas sahih adalah dari perbuatan Anas bin Malik dan di sana pernah kita lewati tentang permasalahan ini. Begitu pula pada ruku, subhanallah azim. Bagi imam jangan lebih dari 10. Adapun bagi selainnya silahkan membaca e, bagi orang yang sholat sendiri di rumah, munfarid, seorang wanita atau seorang makmum, makmum misalnya, dia membaca sampai imamnya berpindah posisi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusabbihu bismi rabbikal a'la fi sujud. Dan adalah dahulu Nabi SAW bertasbih membaca Subhana Rabbiyal Ala dalam sujud beliau. Thabata anhu dhalik. Telah sahih ini dari beliau dan sebagaimana disebutkan hadis yang pernah kita lewati dalam bab ruku, dalam bab ruku pernah kita lewati. Ya. Dan di sana dinukilkan juga uh, tentang berkenan tentang faedah ayat fasabbis fasab uh, wasabbih sabbihis marabbikal a'la afwan awal surat al-a'la kalau yang satunya fasabbih bismi rabbikal azim. Maka jadikanlah pada ruku subhana rabbiyal azim. Dan ketika turun ayat sabbih isma rabbikal a'la, dinukilkan Nabi mengatakan ij'aluha fi sujud. Bacalah, jadikanlah doa itu subhana rabbiyal a'la pada sujud-sujud kalian. Ini pernah kita lewati riwayat tersebut. Ini ada pembicaraan ulama hadis tentang hadis tersebut. Taib. Ini bacaan namun yang jelas Subhanallah rabbiyal a'la sahih, sabit dan seorang boleh mengulang-ulanginya. Taib. Astani yang kedua yudhifu ila dzalika ma warada. Dan boleh dia menambahkan selebihnya daripada itu dari apa yang datang dari Rasulullah SAW. Raji' ma sabaqa fi azkarir ruku'. Silahkan rujuk kembali pada apa yang telah berlalu kita bahas dalam zikir-zikir ruku. Siapa yang ingat? Ya, sambil bab murajaah apa saja bacaan ketika ruku yang boleh dibaca ketika sujud ya. bacaan ruku diantaranya apa Fadl Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli ini diantaranya Nabi SAW memperbanyak doa ini terlebih setelah turun surat yaitu uh, apa Al-Fatih apa An-Nasr ya? ya apa namanya bukan al an Nasr ya eh, apa namanya awal ayatnya apa Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bis fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu fasabbih yakni subhana subhanak subhanakallahumma wa bihamdika wastaghfirhu yakni Allahumma khulli Nabi alaihi salatu wasallam yuksiru memperbanyak kata Aisyah bacaan ini ya setelah diperintahkan surat tadi turun an nasab tanda dekatnya ajal Nabi surat SWT beliau memperbanyak doa ini maka Syuuti mengatakan boleh seseorang menambahkan dan membaca doa tadi ada lagi yang lain selain itu Fadal Abu Rayyana Jazakumullah khair Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh Ini boleh dibaca ketika ruku maupun sujud dan ini sahih pernah kita lewati subuhun kudusun rabbul malaikati warruh diulangi lagi subuhun kudusun rabbul malaikati warruh boleh Taib. dan ada beberapa bacaan-bacaan yang lain termasuk Taib. ada pun ruku yang ada bacaan yang panjang berbeda antara ruku dengan sujud di sana ada doa ketika ruku Allahumma laka rakaatu wa bika amantu wa laka aslamtu ya. khasya'alaka sam'i wa basari wa azmi wa, wa, wa nasabi lillah sebagai menyebutkan lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Ya. Dan di sini bacaan sujud disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rawa Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudi adalah dahulu Nabi allah saw membaca di waktu sujudnya beliau Allahumma gfirli dhanbi kullah diqqahu wa jillah awalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah wa alaniyatahu sirrah hadis sahih riwayat muslim ini diantara bacaan doa sujud Allahumma gfirli dan kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa wa sirrah Allahumma gfirli bi ya kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa wa sirrah ini bacaan Eh, sujud maksud di antara bacaan Nabi Allah Wa Taala. Di sana ada yang lain seperti Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqas sam'ahu wa basarahu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanal khaliqin Tabarakallah ahsanul khaliqin. Ini juga bacaan sujud. Maka seorang memilih antara yang indah itu dan sunnahnya seorang membaca semuanya yakni dalam kesempatan yang berbeda kadang baca ini kadang baca itu kenapa satu ittiba'an nabi sallallahu alaihi wasallam meneladani nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kadang baca ini kadang baca itu yang kedua nah, taib uh, eh, ihya sunnah menghidupkan sunnah sebagian orang hafal satu bacaan saja tertentu tidak tahu. Oh saya nggak tahu kalau ternyata bacaan sujud ada subuhun kudus robul malaikati waruh. Saya baru tahu. Tapi ketika seorang menjaga yang ini, membaca ini, menghafal ini, suatu saat ditanya, Mas saya kok dapat diajarkan kok bacaan sujud kok seperti ini ya ini sahih tidak ya oh iya ini sahih dalam sahih muslim ini ada sehingga dia menjaga sunnah menghidupkan sunnah ketika sebagian orang melupakannya demikian pula termasuk ya, menjaga hafalan ya melatih hafalan dan juga mendatangkan kekhusyuan dan lebih khusyuk istihdarul qalb menghadirkan kolbu dibandingkan dengan seorang membaca kebiasaan rutin Seorang selalu membaca subhanallah ala subhanallah ala lewat terus. Kadang sambil mikir cangkulnya, mikir dagangannya, tapi tetap ngalir subhanallah ala subhanallah ala. Tapi ketika dia merubah, kadang baca ini, kadang baca itu, dia terkadang teringat maknanya. Ya. Subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhana ala, maha engkau ya Allah yang maha tinggi dan terkadang membaca Allahumma laka sajatu, ya Allah untukmu aku sujud. Wabika amantu dan hanya kepadamu aku beriman. Ya. Walaka tuh hanya kepadamu aku berislam. Sajadah wajih sujud wajahku. Lilladhi khalaqah yang telah menciptakan dia wajahnya, wajahku. Wasyakka sam'ahu basarah dan telah membuka pendengaran dan penglihatannya. Tabarakallah hasanul khaliqin. Maha suci Allah dan memiliki segala keberkahan Allah sebaik-baik pencipta. Maka seorang lebih hadir kalbunya, lebih khusyuk ketika membaca doa-doa yang berbeda-beda di satu kesempatan dengan kesempatan yang lain. Barakallahu fikum. Baik, kemudian faedah di sini ada faedah kata Syekh <clears throat> faedah tentang zikir subhana rabbiyal ala. Tasbihur ruku' yaqulu fil insan subhana rabbiyal ala wa tasbihus sujud yaqul subhana rabbiyal ala Ketika seorang ruku dia bertasbih mengucapkan subhana rabbiyal azim. Adapun ketika sujud seorang mengucapkan tasbih dengan bentuk yang lain subhana rabbiyal a'la. Al hikmatu fit tafriqi baina hada wa hadza zahirah. Dan hikmah kenapa dibedakan antara yang ini dengan yang itu zahirah sangat jelas. Akan beliau jelaskan. Hikmah kenapa dibedakan tasbih ketika ruku dan tasbih ketika sujud semuanya tasbih. Subhanaka Subhana Subhana Rabbia Satunya Subhana Rabbiyal A'la Satunya Subhana al Azim Diakhiri dengan yang berbeda Tapi semuanya dengan ucapan tasbih Subhana Maha suci Rabbi Rabku Al-A'la yang maha tinggi Al-Azim yang maha agung Kenapa dibedakan? Dan harus kita yakini sebelumnya Sebelum kita membaca hikmah yang beliau sebutkan Kita harus yakin Seorang muslim Semua yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan Tidak ada yang tidak ada hikmahnya semua yang Allah syariatkan itu pasti ada hikmahnya. Dan mustahil dan muntafin tertolak ketika Allah mensyariatkan sesuatu tanpa ada hikmah. Karena di antara nama Allah Asmaul Husna adalah Al-Hakim. Al-Aliyul Hakim, As-Sami Al-Basir. Di antara nama Allah Asmaul Husna yang banyak, salah satunya Al-Hakim. Apa maknanya Al-Hakim? Setiap nama punya sifat, tapi belum tentu setiap sifat punya nama. Contohnya, Allah memiliki sifat berbicara, di antara firman Allah Al-Qur'an, Taurat, Zabur. Allah berbicara mata syaa masya'a mata syaa kaifa syaa. Seperti Allah apa Allah kehendaki dengan apa Allah kehendaki kapan Allah kehendaki. Allah berfirman dengan bahasa Ibrani, Taurat yang belum dirubah tentunya, dengan Injil dan Allah berbicara dengan Jibril. Allah memuji dan memanggil membanggakan hamba-hambanya yang berdoa di Arafah ketika wukuf dan Allah mengatakan dan demikian-demikian. Allah juga berfirman. Kalam firman Allah adalah Al-Quran juga. Salah satu firman Allah adalah Al-Quran. Maka di antara sifat Allah adalah Al-Kalam, berbicara. Berfirman. Tapi tidak kemudian nama Allah Al-Mutakallim. Yang maha bicara. Al-Mutakallim. Allah turun ke langit dunia. Tapi seperti apanya Allah alam kita tidak tahu dan tidak bisa menyamakan dengan apapun makhluknya. Tapi itu ada sifat nuzul, tapi tidak ada nama Allah kemudian nazil tidak ada. Tapi setiap nama mesti punya sifat. As-Sami punya sifat as pendengaran. Al-Alim yang Maha berilmu punya sifat ilmu. Al-Hakim begitu juga punya sifat hikmah. Maka Allah Al-Hakim yang Maha bijaksana, maka setiap yang Allah syariatkan itu mesti mengandung kebijakan. Hanya saja manusia kadang tahu, kadang tidak. Apa sih hikmahnya? Kenapa kalau batal kok suruh wudhu? Misalnya buang angin, kenapa tidak suruh mencuci Abahnya, Uh, maaf ini duburnya atau yang lain. Kenapa suruh wudhu? Kenapa kalau ngusap kuf kok bagian atas kok bukan bagian bawahnya? Kata Ali bin Abi Thalib, "Laukana hada din birai." Seandainya agama ini dengan akal semata, tentulah kuf, kaos kaki dari kulit, mereka pakai kalau kedinginan, menutupi mata kaki dari kulit, maka kalau batal sudah wudhu dipakai batal diusap bagian atasnya. Kata Ali bin Abi Thalib, seandainya agama dengan akal semata, tentulah huf kaos kaki bagian bawah lebih pantas untuk diusap. Karena yang kotor kan bagian bawah yang kita injek-injek. Tapi kenapa yang disyariatkan boleh mengusap bagian atasnya? Sami'na wa ta'ala. Terkadang orang tahu apa hikmahnya gosok gigi, siwak. Kadang tahu. Apa hikmahnya khitan? Bagi laki-laki maupun wanita. Apa hikmahnya makan berjamaah? Apa hikmahnya ini, ini, ini? tapi terkadang kita belum tahu. Tapi yang jelas seorang muslim meyakini setiap syariat mesti ada hikmahnya dan Allah lebih tahu daripada kita sendiri terhadap diri kita. Dan kita akan baca hikmah perbedaan tasbih ini insya insyaallah ba'da azan. Barakallahu fikum. Kata beliau Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala Hikmah dalam dibedakannya Tasbih antara ruku dan sujud Subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la Zahirah sangatlah jelas Ar-ruku inhaun lillah ta'zimalah. Ruku adalah merundukkan diri untuk Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Gerakan ruku adalah bentuk mengagungkan terhadap yang dihadapannya. Wa Dan ini adalah sebuah perbuatan. Ya, perbuatan mengagungkan dengan cara ruku. Fa idza qulta subhana rabbiyal azim fahuwa qaul. Maka ketika Anda berdoa, ketika posisi ruku membaca subhana rabbiyal azim, maha suci Rabbku yang maha agung, maka ini adalah pengagungan berupa ucapan. Fatakunu mu'azziman lillahi bil qauli wa bil fi'l. Maka jadilah Anda mengagungkan Allah dengan dua perkara, dengan dua keadaan mengagungkan Allah dengan ucapan Anda subhana rabbiyal azim dan mengagungkan Allah dengan perbuatan Anda yakni rukuk membungkukkan badan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi munasabatun azimah. Maka ini munasabah ketersesuaian yang sangat besar yakni munasabah azimah atau ini adalah kondisi yang tepat untuk pengagungan. Kondisi yang tepat untuk pengagungan yakni membaca subhana rabbiyal azim tepatnya adalah ketika rukuk bukan sujud. Ya. Nanti akan disebutkan kenapa karena ruku itu untuk pengagungan, ya. sementara sujud untuk menghinakan diri di hadapan orang. Kita lihat sebenarnya orang misalnya, ketika orang membungkuk uh, dalam perguruan bela diri misalnya, membungkuk yang ini dilarang dalam syariat oleh karenanya ruku dan sujud tidak boleh kepada seorang pun, yaitu kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan karena Nabi ada sallallahu alaihi wasallam yaqrahu anil inhina. Nabi ada sallallahu alaihi wasallam dulu membenci seorang meruduk, memunggukkan badan kepada orang lain baik nabi yang melakukannya atau sahabat yang melakukannya nabi tidak suka dan para ulama berbeda pendapat satu mengatakan makruh satu mengatakan haram ini kalau inhina baru membungkuk sedikit belum sampai tingkat ruku. kalau sudah sampai posisi ruku 90 derajat maka ini haram betul-betul dan Nabi baru sekedar bungkuk sedikit yang demikian tidak suka ini inhina namanya dan demikian sujud bentuk menghindarkan diri di hadapan makhluk tidak boleh dan ini masyur di kalangan sahabat siapa membaca sirah siapa membaca tarikh dan sejarah-sejarah Islam mendapati bagaimana sangkan dikenal bagaimana sifat sahabat itu tidak mau tunduk di hadapan raja baik Romawi maupun Persia yakni dengan merunduk ketika mau masuk ke hadapannya ketika orang-orang Romawi atau rajanya memanggil para sahabat sampai mereka membuat pintu kecil di bawah sengaja ingin membuat para sahabat mereka ini orang-orang yang tidak mau hormat kepada raja, tidak mau merundukkan diri, karena memang dilarang. Tidak mau, yakni tidak mau apa? Membungkukkan diri. Bukan berarti tidak mau taat dengan pemerintah, berbeda. Ya. Pada perkara selain maksiat berbeda, namun tidak boleh sujud, tidak boleh ruku, menghinakan diri di hadapan siapapun, termasuk raja. Oleh karena itu mereka eh, sebagian eh, raja Romawi pernah membuat yakni pintu-pintu kecil Diharapkan ketika para sahabat masuk, mereka sambil membungkukkan badan di hadapan raja. Dan kebiasaan mereka semua ketika menghadap raja selalu, yakni merunduk. Maka sahabat ini kemudian masuk dengan apa ini nonsewu pantat di belakang. Nah ini pantat terlebih dahulu masuk. Dan ini masyur diketahui semua dalam kitab-kitab sejarah, dalam buku-buku sejarah. Kembali ke sini, kenapa ruku membaca subhanallah al Azim itu bentuk pengagungan? Dengan ruku kita posisi mengagungkan Allah dengan perbuatan dan dengan ucapan Subhanallah rabbiyal Sementara ketika sujud ini menghinakan diri di hadapan Allah dengan perbuatan kita sujud dan dengan bacaan kita Subhanallah rabbiyal a'la meninggikan Allah subhanahu wa taala. Ketika seorang menyerah dengan musuhnya, yang dia lakukan ruko atau sujud, biasanya dia minta, minta sesuatu, minta memohon dan menghinakan diri, tolong ampuni saya, tolong ampuni saya sampai sujud-sujud, kan gitu. Meminta ampun betul-betul sampai sujud-sujud. Oleh karenanya disunahkan memperbanyak doa ketika apa? Sujud itu tempatnya doa. Menghinakan diri, meminta ampun, berdoa dan banyak dalam sujud. Tepat. Adapun ketika ruku ini mengagungkan ya, seperti seorang sebagian mengagungkan gurunya atau pelatihnya atau sebagian mereka berlebihan bahkan sampai sebagian mereka melewati sebuah patung tertentu patung pahlawan dan yang lain sambil melepas topinya sambil membungkukkan ya, terlepas dari hukumnya namun syahidnya adalah bentuk-bentuk seperti ini ada unsur takzim, pengagungan. Taib. Maka di sini tepat ketika seorang dalam posisi ruku, bacaannya, doanya adalah Subhanallah rabbiyal azim. Maha suci wahai Rabbku yang maha agung. Sehingga mengagungkan Allah dengan dua hal, dengan perbuatan ruku dan dengan ucapan Subhanallah rabbiyal azim. Adapun as-sujud dzulun lillah. Adapun sujud merupakan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, tadau ashrafa ma fika wa huwa wajh fi mawdi'il aqdam fil ard. Anda meletakkan anggota tubuh Anda yang paling mulia dari tubuh Anda yaitu wajah. Anda sungkurkan di tempatnya kaki-kaki. Di tempatnya kaki-kaki yaitu di tanah. Tempat kita berpijak, tempat diinjek-injek kaki kita, kita letakkan wajah kita. Ini bentuk menghinakan diri. Seberapapun pangkat kedudukan seorang apakah menteri apakah raja setiap muslim dia diperintahkan untuk meletakkan dahinya menghinakan diri di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hakikat sujud. Betul-betul merasakan lemahnya diri kita dan betul-betul menganggap eh, maha tingginya Allah Subhanahu wa taala. Hada suful wa nuzul. Maka seorang ketika posisi sujud ini posisi yang rendah, menghinakan diri fayunasibu an 'ala Allah azza wa jalla bil ulu maka sangat tepat ketika Anda memuji Allah dengan ketinggian kemahatinggian tinggian. taqul ana abdun nazil wa anta ya rabb rabbun ali aku adalah seorang hamba yang rendah dan engkau ya Allah wahai Rabbku adalah yang maha tinggi aku rendah dan engkau tinggi wa nahnu na'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala ulu wa ulu wasfi dan kita tahu kita yang sudah belajar akidah dalam terutama akidah asma wa sifat bahwasanya tentang sifat Allah al-ulu berada pada kata al-ali dan itu yang dimaksud dalam asmaul husna bukan seperti keyakinan orang Syiah al-alinya menitis Allah ke Ali bin Abi Thalib seperti Allah dianggap menitis ke Nabi Isa oleh Nasara dan orang-orang Syiah Rafidhah menganggap Allah menitis ke Ali bin Abi Thalib dan Syiah bermacam-macam tidak semua Syiah seperti Rafidhah Syiah Asy'ariyah. Namun sebanyak kebanyakan orang Iran Rafidhah ini keyakinannya dan kufur waliyadzubillah dan para ulama sepakat tentang kekufurannya bukan saya mengatakan Imam Syafi'i Imam Malik Abu Hanifah Malik sepakat semua hanya orang belakangan yang mengatakan Syiah itu demikian baik ada dan demikian dan seterusnya Allah musta'an taib kita kembali ke sini maka di antara nama Allah Al-Ali dan di antara sifat dari nama Allah Al-Ali adalah Al-Ulu ketinggian dan yang dimaksud kemahatinggian Allah yang maha tinggi ada dua Ulu wa ulu sifat ketinggian zat Allah dan ketinggian sifat Allah Subhanahu wa taala. Amma ulubuz zat fa inna Allah taala fauqa kulli syai'in bidzatih. Adapun kemahatinggian tinggian Allah karena Allah berada di atas segala sesuatu. Allah ulubuz zat di atas. Oleh karenanya seorang yang awam sekalipun fitrahnya ketika berdoa mengangkat tangan ke atas, bukan ke samping kanan, bukan ke samping kiri dan disebutkan dalam ayat Ar-Rahmanu alal arsistawa Allah di atas arsy yang beristiwa dan di atas banyak sekali dalam ayat disebutkan tanzilum min rabbil tanzil tanzil tanzil turun wahyu turun wahyu turun berarti turun itu dari mana dari atas dan Allah ada di atas dan itu yang disebutkan dan itu ada babnya tersendiri ada pun yang dikatakan Allah di mana-mana yang dimaksud adalah Allah ilmunya mengetahui dimanapun kita berada ini yang dimaksud karena ayat-ayat yang mengatakan Allah ma'akum aina kuntum selalu diakhiri dengan alim Allah yang maha mengetahui eh, sebagaimana disebutkan dicontohkan oleh para ulama seorang berjalan dari Jogja ke Jakarta ke Bandung dia melihat seakan ada bulan mengikutinya seakan bulan ada di Jogja seakan bulan ada di Jakarta dan seterusnya padahal bulan diam di tempatnya namun karena besar dan tinggi di atas sana maka seakan bulan berjalan mengikuti kita ke Bandung, ke Jakarta. Namun saking kecilnya kita. Dan ini bukan menyamakan Allah dengan bulan sama sekali tidak, namun untuk mendekatkan pemahaman. Ini ketinggian zat dan yang kedua ulu sifat, ketinggian sifat yaitu sifat-sifat Allah Maha Tinggi, sifat-sifat Allah Maha Luhur dan Maha Mulia.